ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah atas karunia dan nikmat Allah yang teramat teramat banyak yang kita tidak akan mampu menghitungnya. teramat banyak baik nikmat yang kita sadari atau tidak kita sadari baik nikmat yang pernah kita minta atau tidak pernah kita minta baik nikmat yang diberikan di saat kita melakukan ketaatan atau nikmat yang Allah berikan padahal kita sedang bermaksiat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mun'im yang Maha Kasih pemberi nikmat Allah yang Maha Pemurah Puji syukur semoga dengan syukur ini Syukur keberadaan kita di tempat ini Syukur keberadaan kita bergabung dengan majelis mulia Semoga dengan syukur itu kita mendapatkan janji Allah la azidannakum Allah akan tambah sehingga kita akan tambah rindu kepada majlis ilmu kita semakin rindu kepada perkumpulan mulia semacam ini hingga kelak kita bisa berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sebelum kita baca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari seperti biasa bil barakah. agar semakin berkah majlis ini kita membawa satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersimpul dan terkumpulkan dalam satu kitab yang namanya adalah Mukhtasar Ibn Abi Jamrah Ringkasan Sahih Bukhari Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-256 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kala beliau bercerita, Qala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man halafa minkum Barang siapa ada di antara kalian itu bersumpah Faqala fi halafihi Faqala fi halfihi Di dalam sumpahnya Dia berkata Billata Wal'uza Demi berhala dan demi Uzza, demi Lata dan demi Uzza. Falyakul hendaknya segera ia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa man qala barang siapa berkata li sahibihi kepada sahabatnya, ta'al sini. Uqamirka. Uqamir muqamarah. Ini semacam perjudian, taruhan. Ayo taruhan. falyatasaddaq maka hendaknya bersedekah yang pertama adalah bersumpah dengan lata bersumpah tidak ada kecuali dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala jika ada seorang hamba sah baru dianggap sah sumpahnya kalau bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah tapi bagi Allah bebas kalau bersumpah Allah boleh bersumpah dengan masa, Allah boleh bersumpah dengan matahari karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bebas Allah mau bersumpah dengan apapun. Tapi kita sebagai hamba kalau bersumpah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Ada orang yang tiba-tiba bersumpah, dia orang beriman. Ini orang beriman karena hidup pada masa jahiliyah. Kebiasaan orang jahiliyah itu kalau bersumpah adalah bila wal uzza, demi berhala Lata dan Uzza. Rupanya itu kebiasaan sudah memasyarakat sehingga tanpa disadari orang yang telah berasyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah tiba-tiba latah kalau dalam keadaan billah wal uzza dan bisa jadi ini kebiasaan karena kita dengar di terang dengan demi pocong nah ini kan ada aja orang kita ini cuman beda kan kasusnya ngomong begitu bagaimana nggak ada nggak boleh kita bersumpah demi apa gitu Nah bagaimana kalau sudah terlanjur berucap semacam itu? Kita khusnudon, dia adalah ahli la ilaha illallah. Waktu mengucapkan itu adalah bukan karena dia keluar dari iman, hanya ucapan saja dengan lidahnya. Makanya kafarahnya untuk menghapus dosanya cukup mengucapkan la ilaha illallah dan jangan diulang lagi. Berbeda jika dia meyakini Lata sebagai Tuhan, berhala itu sebagai Tuhan, maka dia harus mengulang syahadatnya karena dia telah murtad dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah maka kalau ada di antara kita kok lupa bersumpah dengan apa saja selain Allah dan nama-nama Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah maka hendaknya langsung ditumpangi segera dengan la ilallah tidak ada Tuhan selain Allah itu kafarahnya untuk menghapus dosa-dosanya. Dan setelah itu jangan biasa sumpah dengan nama selain dengan selain Allah. Bahkan bersumpah dengan nama Allah pun jangan diobral. Tidak dianjurkan kita banyak sumpah hanya karena ingin dipercaya oleh seseorang bahkan akan ditandai yang sering sumpah adalah karena dia sering bohong sehingga untuk berucap saja agar dipercaya oleh orang lain harus bersumpah maka sampai dikatakan biarpun benar nggak perlu bersumpah. Bersumpah itu kadar darurat. Ada orang dikit-dikit sumpah, wallahi demi Allah, wallahi wallahi. Akhirnya orang sudah nggak percaya lagi kalau ada pakai wallahi. Billahi tallahi double lagi tiga-tiganya habis. Baik, bersumpah dengan nama Allah pun itu harus tidak kita obral bebas. Kalau berdusta, gede dosa di hadapan Allah. Benar pun tidak dihimbau bersumpah seperti itu. Nah, jika ternyata latah lidah kita bersumpah dengan selain Allah, maka hendaknya langsung ditutup dengan la ilaha illallah dan berusahalah untuk tidak mengulangi. Kemudian memangkola li sahibi kalau ada orang ngomong dengan sahabatnya kalimat-kalimat maksiat tapi tidak sampai dilakukan. Ayo taruhan yo. Nah, ini kan biasa sering loh. Taruhan mang boleh. Ini persis terjadi zaman ini. Taruhan ayo. Ada yang potong jari lagi katanya. <laughs> taruhan. Taruhan adalah haram. Taruhan adalah berjudian. Kalau ini menang saya ini, kalau ini berjudian. Uqamir berjudi. Ayo taruhan. Maka kalau tiba-tiba ada orang latah ngomong begitu, fala yatasaddaq. Di samping tobatnya adalah istighfar mohon ampun kepada Allah, hendaknya dia bersedekah. Biar tidak gampang main-main ngomong begitu. Jadi hati-hati kalau ngomong, kan sering kita taruhan ya, taruhan. Loh, taruhan kan haram. Taruhan tidak diperkenankan. Taruhan adalah dosa. Maka omongannya mengajak kepada dosa. Kalau seandainya ada orang yang diajak lalu melakukannya, tambah gede dosanya. Kalimatnya saja sudah nggak benar. Maka biasakanlah kalimat yang baik. Kalau untuk berdiskusi, berngobrol dengan sahabat, nggak usah pakai taruhan. Benar, benar. taruhan ya. Wah ini pun nggak lupa kadang ustadz pun keperuncut taruhan. Loh kok taruhan? Ustadz ngajak taruhan. Tahu ya taruhan? Mau kasih apa kalau benar? Nah, kan gitu. Ah, ini. Jadi kalau ada kalimat yang terucap dari lesan kita hal-hal semacam itu langsung fal yatasaddaq. Bersedekah kepada fakir miskin siapa saja. Maksudnya apa? Bersedekah ini agar agar kita ini terbatasi sehingga dia waspada supaya kalau orang paling pelit dengan uang biasanya. Kalau hanya istighfar kan gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ha? Sekarang taruhan keluar duit nanti kalau saya ngomong jelek lagi. Kan begitu. Fal yatasaddaq. Hendaknya bersedekah agar ke depan dia waspada tidak berucap asal jeplak, asal ngomong. Sebab kalimat-kalimat jelek itu biarpun tidak didengar oleh orang tetap jelek dan dosa di hadapan Allah dan harus kita mohon ampun dan di samping kita mohon ampun beristighfar diajarkan Nabi fal yatasaddaq dicambuk dengan sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Atta'ilah Sekandari hikmah yang ke-38. La tata'adda, jangan engkau lampaui. Jangan sampai engkau melampaui niyata himmatika ila ghairihi. Niat kemauan semangatmu kepada selain Allah. Engkau punya hajat banyak. Kemauan banyak. Jangan sampai di saat engkau menghadapkan hajatmu kepada selain Allah. Ini keimanan. Hendaknya hajatmu hanya kau hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat fal karim Allah Maha Pemurah. La tatakhattahu amalu Tidak akan angan-angan manusia ini maksudnya la tatakhattahu takhattur rikab kalau ada orang di masjid nggak boleh kalau ada orang sudah baris begini lalu melangkai tahat tidak akan melampaui jadi amal angan-angan harapan manusia ini tidak akan bisa melampaui artinya apa yang bisa memberi itu hanya Allah selain Allah tidak akan bisa memberi seperti Allah nggak ada yang bisa melewati tidak ada yang bisa lebih dermawan dari Allah, tidak ada yang bisa lebih besar pemberiannya dari Allah, tidak ada yang bisa lebih agung dari Allah, hanya Allah. Nah, Imam Ibn atau Al dari untuk memandang kepada Allah. Biarpun setelah itu kita berurusan dengan selain Allah, tapi harus tetap kepada Allah. Nah, kita mau berobat, mau berobat Jangan sampai kita berkeyakinan bahasanya menyembuhkan kita adalah dokter. Tapi tetap dihancurkan karena Allah membuat sebab. Dan sebab harus diambil. Dan orang mengambil sebab bukan syirik. Bahkan kalau kita berkata, dokter tolong sembuhkan saya, anda ahli iman, tidak syirik. Maksudnya apa? Minta diobati, yang menyembuhkan siapa? Allah. Dan ini dihimbau, dianjurkan. Nah maksudnya Ibn Atta'illah adalah biasakanlah dalam segala aktivitas aktivitasmu itu kau sertakan Allah di dalamnya supaya kita tidak lepas kontrol membawa Allah kita berobat ingat Allah yang menyembuhkan adalah Allah ada satu kisah kebenarannya ini satu riwayat dikisahkan tentang Sayyidina Musa alaihissalam Suatu ketika Sayyidina Isa, Sayyidina Musa alaihissalam itu merasakan sakit di sebuah perjalanan. Lalu di saat sakit, minta ya Allah sembuhkan aku ya Allah. Lalu Allah memberikan wahyu, makanlah buah itu. Atau daun tertentu di dalam perjalanannya. Lalu Sayyidina Musa mengambil daun lalu dimakan dan sembuh. Kemudian dalam perjalanannya lagi sakit yang serupa. Kemudian dia langsung mengambil daun tersebut dan dimakan, tidak sembuh. Lalu ngadu kepada Allah, ya Allah penyakitnya sama dan yang aku makan sama. Tapi kenapa dulu aku makan obat, makan daun itu sembuh, sekarang makan daun yang serupa tidak sembuh. Padahal penyakitnya sama, obatnya juga sama. Dijawab oleh Allah, dulu waktu kau mengambil daun yang pertama kau serahkan kepadaku. Setelah itu kau lupa, langsung saja menuju kepada daun, tidak menuju kepadaku, maka daun tidak akan menyembuhkan. Ini adalah pelajaran iman yang tinggi untuk kita. Kalau kita minum obat, jangan mengatakan obat ini menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Allah. Nah, sekarang babnya ini yang sering disalah fahami, menjadikan orang salah faham, mengambil wasilah, mengambil sebab. Apakah diperkenankan atau tidak? bahkan mengambil sebab kadang diperintahkan termasuk kalau orang lapar bisa saja orang lapar gak cukup ya Allah kenyangkan aku tidak ambil piring hambaku ambil nasi masukkan ke mulutmu baru nanti kenyang mengambil sebab ada sebab dohir seperti itu ada sebab oleh Allah dijadikan sebab yang dijadikan, jadikan Allah dari sebab-sebab dohir makan, minum dan sebagainya mengambil sebab tapi ingat di saat kita mengambil sebab harus tahu siapa musabib, siapa pemberi sebab? Allah. Allah. Dan harus ada keyakinan seperti itu. Yang salah adalah meyakini sebab lalu lupa Allah keluar dari iman. Tapi orang mengambil sebab tidak keluar dari iman. Tapi kalau orang mengambil sebab lalu lupa Allah, maka dia adalah tidak beriman lagi. Nah inilah kebiasaan ahli iman Bukan berarti kalau orang berobat itu kurang tawakal Oh tidak Tawakal itu harus dibarengi dengan usaha Saat ada satu orang yang Datang ke masjidnya Rasulullah membawa ontanya Nabi melihat karena masjid Nabi itu kebuka begini Dan tidak segede itu Waktu itu masjidnya masih kecil Jadi kalau ada orang datang ya ketahuan Dan masyarakat muslimin belum sebanyak hari ini Jadi Nabi lagi duduk ada sahabat Nabi datang membawa ontanya tapi tidak diikat lalu Nabi bertanya loh kok ontamu nggak kok ikat lalu dia sok mengatakan tawakal aku ya Rasulullah aku serahkan kepada Allah ditegur oleh Rasulullah iqil fatawakkal ikat baru tawakal usaha nah sekarang bab mengambil usaha mengambil sebab ini adalah harus Bahkan sebagian wajib mengambil sebab, sebab sebab kita hidup mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah adalah haram. Jangan gaya tawakal setelah menikah aku serahkan kepada Allah kalau dapat rezeki rezeki kalau enggak enggak. Ngurusi orang begitu, tapi kehidupan dirinya sendiri enggak pernah ada orang ngomong ya Allah kalau memang aku jatahnya kenyang-kenyang enggak usah cari makan enggak ada. Mesti dia nyari makan. Nah, termasuk sebab-sebab yang lainnya adalah kalau kita memohon kepada Allah tapi membawa sesuatu menjadikan yang lainnya itu sebab atau melewati sebab yang telah Allah tetapkan itu wajar normal Tidak ada satupun yang mengatakan kafir kalau ada orang berkata, ya dokter, ya tabib, wahai dokter, aku sudah tidak kuat, tolong saya dokter. Siapa yang mengatakan syirik? nggak ada. Karena kita boleh minta tolong kepada manusia. Yang menjadikan syirik adalah lupa kepada Allah dan tidak meyakini kalau Allah yang menolong. Tapi kalau kita datang kepada dokter lalu kita minta tolong dokter tidak syirik. Karena apa? Kita menuju kepada orang yang memang kita harus ke situ. Karena dokter itu telah dijadikan oleh Allah orang yang mengetahui tentang obat lalu kita datang ke tempat tersebut. Nah, yang ingin ditegaskan oleh Imam Ibn Antai al-Sakandari, keyakinanmu bahwasanya yang menyembuhkanmu adalah Allah. Termasuk diantaranya kalau kita menuju kepada Allah membawa Nabi Muhammad. Bukan suatu yang syirik. Misalnya Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu dengan Nabi Muhammad. Enggak syirik. Yang sering disebut dengan istilah tawassul. Sebab memintanya tetap kepada kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Jadi bukan sebuah kesyirikan. Minta kepada Allah membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah dengan sesuatu yang telah dipilih oleh Allah minta obat kesembuhan dari Allah melalui dokter dokter dipilih oleh Allah dalam urusan kesehatan Nabi Muhammad pilihan Allah kita menuju kepada Allah melalui Nabi Muhammad saw. sehingga dalam doa yang sering disebut dengan tawassul dengan doa dengan tawassul Allahumma ya Allah aku mohon kepadamu dengan nabi akhir zaman dengan nabi yang mulia dengan Nabi Muhammad sah Ada sebagian orang yang begini dikatakan syirik. Syirik dari mana? Wong mintanya kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Bahkan suatu ketika ada nabi minal anbiya dalam keadaan Nabi Musa dikisahkan juga dalam keadaan kesusahan dia minta ya Allah dia minta tidak kepada Allah kisah tentang Fir'aun dikisahkan bahasanya Nabi Musa itu takut kepada Fir'aun lalu minta ya Allah aku minta perlindungan aku minta pertolongan kepadamu Fir'aun sungguh sangat menakutkan loh kok Nabi Musa takut kepada Fir'aun ini gimana kisahnya berarti syirik dong Lihat dulu kisahnya disebutkan dalam Al-Qur'an itu Nabi Musa takut kepada Firaun, tapi setelah takut kepada Firaun mintanya kepada siapa perlindungannya? Allah hakikat iman. Memang ada manusia yang menakutkan kok. Ular, harimau, ini semuanya menakutkan. Tapi kembali tetap kepada kepada Allah. Nah inilah Termasuk memohon namanya bertawasul, memohonnya tetap kepada Allah, tapi yang dibawa adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah seperti Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku atawajjahu ilaika, memohonnya tetap kepada Allah, ilaika kepadamu, binabika yang aku bawa adalah nabimu nabi rahmati. Berikan kepadaku begini begini ya Allah. Ini adalah hal yang wajar. Bukan sebuah kesyirikan seperti yang dikatakan sebagian orang, hal yang begini dikatakan syirik. Bahkan ada sebagian mengatakan kalau Nabi Muhammad hidup mah boleh bertawasul tapi kalau sudah meninggal enggak boleh. Loh, kenapa kok justru malah dibedakan? Memang kalau Nabi Muhammad hidup bisa memberi langsung dengan dirinya sendiri. Tidak bisa. Nabi Muhammad waktu hidup tidak bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah membawa Nabi Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad bisa memberi dari dirinya. Kita mintanya kepada Allah, tapi kita membawa sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh Allah seperti amal soleh, orang soleh dan Nabi Muhammad adalah paling solehnya manusia. Kita minta kepada Allah dan membawa Nabi Muhammad. Maka justru berbahaya sekali orang yang membedakan bertawasul kepada Nabi di saat hidup kalau sudah Nabi Muhammad meninggal lalu tidak boleh. Ini berbahaya sekali. Apa yang menjadikan beda? Apakah waktu hidup Nabi bisa memberi dari dirinya sendiri? Yang mengatakan begitu keluar dari iman. Nabi waktu hidup tidak akan bisa memberi kecuali diizinkan oleh Allah. Akan tapi kita minta kepada Allah membawa Nabi Muhammad karena pangkat kemuliaan Nabi Muhammad. Bukan karena hidupnya Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad mulia. Dan Nabi Muhammad mulianya tidak akan berubah. Waktu meninggal tetap mulia. Waktu hidup mulia. Maka yang membedakan antara hidup dan matinya Nabi justru bermasalah dalam keimanannya. Ini namanya tawassul. doa memohon kepada Allah bitawassul. Memohon di dalamnya adalah disebut orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah doa bitawassul. Memohon kepada Allah lah ini. Seperti uh, eh, hikmah, hikmah yang disebutkan. Memohonnya tetap kepada Allah, tapi ada yang lain yang disebut. Membawa nama-nama orang yang dicintai Allah seperti Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Di sana ada lagi namanya tawassul bid du'a. Tawassul bid du'a Tawassul bidoa itu beda dengan doa bitawassul dibalik. Tapi maknanya beda. Kalau doa bitawassul kita memohon kepada Allah di dalamnya ada orang-orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah atau dengan amal soleh. Contohnya dengan amal soleh disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari misalnya itu ada kisah orang yang terperangkap dalam gua. Waktu berada dalam gua tiba-tiba ada batu menggelincir menutup gua nggak bisa keluar. Didorong pun nggak mampu karena batu gede. Kalau dibiarkan di situ mati. Nabi bercerita dalam hadis Sahih. Kemudian Tiga orang yang berada di dalam gua ini memohon kepada Allah dengan membawa amal solehnya. Memohon kepada Allah, Ya Allah, aku pernah punya amal soleh begini, Ya Allah. Aku pernah berbakti pada ibuku begini, Ya Allah. Aku pernah menjauhi maksiat begini, Ya Allah. Maka geser batu, geser lagi. Ini menunjukkan namanya doa bitawassul. Memohon kepada Allah, di dalamnya ada sesuatu yang dicintai oleh Allah, dibawa agar doa kita ke bawah. Amal soleh Nabi Muhammad, ini tapi di sana ada namanya tawassul biddu'a. Lah tawassul biddu'a ini begini. Kita datang kepada satu orang, tolong doain saya ya. Kan saya bisa doa sendiri. Tapi kenapa kita minta tolong kepada orang lain? Dan ini boleh secara syariat. Nabi pernah minta doa kepada Sayyidina Umar. Dan orang minta doa kepada orang sudah wajar. Padahal kita bisa minta doa langsung kepada Allah. Kan Tuhan kita dekat dengan kita. Kita bisa minta langsung. Tapi kenapa kok diajarkan kita minta kepada orang lain? Membangun khusnudon kepada orang lain. Agar kita juga tawadu. Jadi kita minta. Ustaz, Ibu, saudaraku, tolong doakan saya. Nggak pernah ada orang ngomong, doai sendiri. Mau Allah tahu, Allah bisa. Ngapain minta saya? Nggak ada. Kalau ini namanya tawassul bidu'a, Tapi yang satu lagi doa bid inilah di saat orang tidak bisa membedakan antara keduanya, makanya rancoh di masyarakat, ada orang dikit-dikit mengkafirkan dan membid'ahkan. Kembali wadah hikmahnya Ibn Atta'il As-Sakandari. Fal karimu Allah maha pemurah. Kepada siapa lagi engkau akan memohon kalau bukan kepada Allah? Tidak akan beruntung jika engkau memohon kepada selain Allah. Nah, kalaupun kita harus memohon, meminta kepada selain Allah, tetap harus kita bangun keyakinan yang memberi adalah Al-Karim. Allah yang Maha Pemurah. Jangan salah alamat. Allah yang Maha Pemurah. Maka di sana ada bab kita harus bersyukur kepada orang yang telah dipilih oleh Allah. Sehingga Nabi menyebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak berterima kasih kepada manusia, belum bersyukur kepada Allah. Loh, urusannya dengan manusia, katanya memberi Allah. Yang memberi hanyalah Allah tapi Allah telah memilih sebagian hambanya untuk menyampaikan kebaikan dari Allah untuk hamba yang lainnya. Allah telah memilih sebagian hambanya untuk menyampaikan kebaikan dari Allah padahal Allah bisa menyampaikan secara langsung. Akan tapi Allah dengan sengaja yang kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Allah telah menjadikan seseorang untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Maka di situ kita harus bersyukur kepada orang yang dijadikan oleh Allah sebab sampainya kebaikan dari kita. Di balik, kalau tadi yang kita bahas kita menuju Allah melewat manusia. Dan ini bukan seperti orang nyembah berhala, bukan. Tawasul jangan disamain dengan nyembah berhala. Kalau orang kafir nyembah berhala, nyembah benar berhala. Nyembah berhala, sujud kepada berhala, kafir, syirik, kalau orang memohonnya kepada Allah dengan membawa hal-hal yang dicintai oleh Allah, diajar oleh Nabi. Cuman begitulah sebagian orang yang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, mudah mensyirikkan orang lain. Katanya kalau kita tawasul dengan Nabi Muhammad seperti menjadikan Nabi Muhammad berhala. Bukankah kita bisa langsung minta kepada Allah? Kenapa harus membawa Nabi Muhammad lah ini? Yang mengajari adalah Rasulullah. Dalam hadis-hadis, hadis Sayyidina Uthman ibn Hunayf, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab salat istisqa tentang tawassul dalam doanya Allahumma ya Allah inna natawassalu ilaika binabiyyika ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu natawassalu ilaika binabiyyika dengan nabimu memohonnya kepada Allah nabinya dibawa nabi mengajarkan dalam hadis sahih akan tapi begitulah di masyarakat yang tidak ada henti-hentinya dikit-dikit mengkafirkan ahli tawassul dan di sana memang ada kesalahan dari ahli tawassul mereka mendefinisikan tawassul dengan otaknya pikirannya sendiri tanpa belajar di antaranya ahli tawassul itu kalau ditanya tawassul itu apa sih ya tawassul itu begini loh ya kalau kita datang presiden susah lewat anaknya nah ini kan kurang ajar masa kepada Allah tidak begitu ini gara-gara nggak -gara ngaji yang ahli tawassul salah sehingga orang menilai tawassul salah Tawassul itu adalah memohonnya kepada Allah, membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu adalah doa bitawassul. Nah, dibalik lagi kalau bersyukur, kita mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat melalui seseorang, maka kita hendaknya bersyukur dengan orang tersebut. Kenapa? Karena Allah telah memilih dia. Dia telah dijadikan oleh Allah sebab kebaikan nyampe kepada kita. Makanya di sana ada pendidikan bakti pada orang tua. <laughs> Sebelum kita minta orang tua kita telah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang lembut, rela, dikencingin oleh kita pun masih senyum, dibangunkan di malah senyum. Coba itu karunia Allah diberikan kepada kita lewat orang tua kita. Apakah Allah tidak bisa memberi langsung? Bisa. Lalu kenapa Allah menjadikan begitulah kehendak Allah? Allah menjadikan ibunda kita sayang pada kita, ayah ayahanda kita cari nafkah dan seterusnya kemudian ada orang dermawan memberikan kepada kita bantuan di saat kita fakir Allah pilih dia maka kita perlu bersyukur bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita tapi ingat bersyukurnya kepada manusia karena bersyukur kepada Allah jangan salah kalau bersyukur kepada manusia karena dia sebagai yang memberi maka itu menjadi salah juga kita bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita karena husnudon kita karena kita memandang baik Allah telah memilih dia padahal Allah kan bisa memberikan langsung kepada saya kan bisa saja saya ber berbisnis lalu dapat duit tapi kenapa aku dijadikan oleh Allah kurang lalu Allah kirim orang kaya lalu bersedekah kepada saya tentu orang ini ada kelebihannya maka kita berterima kasih kepada manusia tersebut nah jadi intinya adalah bolak-balik di saat bersyukur tetap syukur yang sesungguhnya kepada Allah Syukur yang sesungguhnya kepada Allah. Dan di saat kita memohon pun, di saat kita urusan dengan manusia, harus tetap kepada Allah. Ibn Atta'ilah Sakandari menjadikan kita biasa dengan Allah begitu loh. Dikit-dikit dengan Allah. Memang urusan kita dengan manusia, tapi jangan lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta obat. Berobat dan saat sakit. Belajar. Nah, kan selama ini kita itu sering lupa kepada Allah. Di dalam banyak hal karena kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita jadi lupa kepada Allah. Sering kami contohkan, lihat. Itu kalau anak sekolah yang cerdas pinter tuh jarang minta doa sama kiai, tidak pernah tahajudan tuh yang cerdas itu. tuh yang bebel, yang gampang nggak lulus itu, waduh sholatnya banyak itu. Minta doa, doa rajin ngaji, rajin itu eh, Kasihan, kasihan yang cerdas. Masa dekat kepada Allah nunggu bebel dulu nih? Sering kami buatkan contoh seorang ibu yang menemukan anaknya sakit, kalau ibu itu membiarkan anaknya sakit tidak diobati itu ibu gila. Fitrah nurani seorang ibu kalau menemukan anaknya sakit bergegas untuk diobati. Karena dia punya duit langsung dia telepon dokter, buka tidak anak saya demam tinggi 40 takut step. Dokter mengatakan baik langsung pergi. Itu kan ibu biasanya rata-rata begitu. Enggak pandang malam nih pokoknya pengen segera mengantarkan anaknya pergi ke dokter. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu yang solehah ini di saat anaknya sakit sebelum pergi ke dokter mengambil air wudhu lalu sholat dua rakaat mohon kepada Allah ya Allah sembuhkan anakku tanyakan mana Allah mana Allah siapa di antara kita di saat ingin berobat lalu kita ngaduk kepada Allah biarpun tidak sampai melakukan sholat ya Allah sembuhkan Siapa orang yang sebelum buka tokonya melakukan sholat dua rakaat agar diberi, diberkahi, dimudahkan dalam urusan rezekinya? Usaha itu ada dua cara. Yang pertama adalah usaha zahir harus. Dengan upaya zahir bekerja mencari rezeki. Tapi yang terdahsyat adalah usaha batin. Dan ini berlaku kepada ustadz yang mengajar sekalipun kata Imam Nawawi. Ada ustaz terlena, tertibu dengan kecerdasannya. Datang ke majelis hanya mengandalkan kecerdasannya, syarahnya yang hebat, ilmunya yang luas. Sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana saya menjelaskan dengan jelas. Lupa bahwasanya yang memberi hidayah adalah Allah. Maka kata Imam Ghazali, eh, kata Imam Nawawi, <laughs> seorang guru sebelum menghadiri majlis di tengah malam sudah ngadu berjam-jam kepada Allah. Biarpun berjam-jam pasti ada pengaduannya kepada Allah. Bahkan kalau perlu sebelum masuk masjid, sebelum mengajar, melakukan sholat dua rakaat menengadahkan tangan memohon, Ya Allah, aku akan mengajari mereka ilmu. Buka hati mereka, buka pikiran mereka. Karena tahu yang memberi hidayah adalah Allah. Tapi Ustaz sombong, menyiapkan materi yang hebat, dahsyat, sampai semua orang berkata, oh ceramahnya enak. Oh ceramahnya bagus. Terbuka oh, orang pada nangis. Hebat. Tapi dia lupa tidak mengadu kepada Allah. Kropos. Sehingga para kekasih-kekasih Allah itu lihat yang lebih banyak tersampaikan karena ruh batinnya. Orang dulu itu lihat ngajarnya pun setengah ngantuk. Mikrofonnya pun sebelah nyala sebelah enggak. Tapi diamalkan mereka Bismillahirrahmanirrahim Tawi segala puji kudilahi kagungani Allah hmm, Ketiduran Tapi pada solehah Semuanya pada soleh Hatinya bersih, malamnya nangis kepada Allah. Nah ini ustaz pun harus begitu. Ini Jangan mengandalkan kecerdasan lalu beres. Yang menjadikan dia tobat sadar bukan kecerdasanmu, bukan kepintaranmu, bukan lesanmu yang fasih, tapi Allah. Nah ini. Ini pukulan dahsyat. Bagi siapapun Allah yang bisa menjadikan Anda berhasil dalam bisnis Allah maka selalulah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaupun kita berurusan dengan manusia, itu mengambil sunnat, sunnatul hayah. Allah membuat sunnah. Sunnatul hayah adalah sesuatu yang harus kita jalani dalam hidup. Ya kalau lapar makan itulah bahasa sederhananya. Kalau haus ya minum. Itu harus kita ambil di samping itu lihat jangan lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penekanan dari hikmah yang diberikan oleh Ibn Athaillah dari la tata'adda niyyata himmatika ila ghairihi. Jangan kau lewatkan harapanmu kepada selain Allah. Biarpun kau menuju kepada manusia karena memang manusia itu dijadikan sebab sampainya kebaikan kepadamu, jangan lupa menujumu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kau tuju adalah harus Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang yang pemurah yang sesungguhnya Orang itu bisa berderma kepadamu karena Allah telah menjadikan hatinya seperti itu. Dan dia pun mendapatkan harta itu juga Allah yang beri. Al-Karim adalah hanya Allah. Yang dermawan sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran khatiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama datangnya dari Wisma dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya bagi Ustadz yang dakwah tapi sering pakai kata-kata kasar atau jorok? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Kata kasar. Seorang ustadz sering kalimat kasar. Apa makna kasar? Tegas itu bukan kasar. Kalimat tegas. Tapi kalau kalimat jorok jelas nggak boleh mimbar adalah mulia jangan dikotori mimbar ini dengan kalimat-kalimat yang kotor kalimat yang diucapkan diselokan pun tidak pantas sebagaimana diangkat di mimbar dia telah tidak amanat kalau ada ustadz semacam itu jauhi karena tidak akan mengundang keberkahan bahkan kalau kalimat kotor dihadirkan di majelis keberkahan majelis diangkat makanya ilmunya nggak manfaat setelah itu tidak boleh kalimat kotor masuk jorok, menyebut macam-macam jorok. Sampai sebagian para kekasih Allah itu nyebut binatang jelek pun tidak berani di sini. Padahal nama binatang memang namanya itu. Itu sih nggak jorok sebetulnya. aduh gua garger ngomong masalah urusan laki perempuan hubungan ini, ini sampai garger ketawa semua ngakak juga balik sampean. Nah ini musibah. Sampai dikatakan bahasanya kalau hidayah itu kau kirim dengan tertawa terbahak-bahak, maka mentah akan dimuntahkan oleh hati sebab hati yang sering terbahak-bahak adalah hati yang keras bagaimana bisa nerima hidayah kalimat jorok hanya untuk mengundang tawa semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang semacam itu kita perlu adab perlu akhlak jorok ya maksudnya jorok yang jorok kotor jorok itu adalah nggak pantas diucapkan oleh orang awam saja tidak pantas bagaimana diucapkan oleh seorang ustadz harus itu kalau ustadznya jadi murid biar belajar. Kalau ada murid ngomong jorok ya namanya murid. Tapi kalau ustadz ngomong jorok ini kelewatan. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah, kemudian di sisi lain kalau ada ustadz biasa ngomong jorok ya mungkin ya keperucut lah namanya. Namanya mungkin saking semangatnya lalu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru Sampai seorang ibu berkata, anakku tidak pernah bisa ngomong jelek kecuali gara-gara pengajian tadi malam. Nah, ini kan repot, ditiru. Pepatah Indonesia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, begitu. Yang baik susah ditiru, tapi kalau jelek gampang ditiru. Semoga Allah menjaga guru-guru kita semua dan anak-anak kita semuanya dan kita semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari kalimat fuhsh, kalimat yang fahish, kalimat jerek, kalimat keji, kalimat jorok karena itu adalah haram dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Dinda dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, bagaimana jika wali sudah mewakilkan perwaliannya tapi tetap hadir di majelis pernikahan dan turut menyaksikan? Bolehkah demikian? seorang bapak mewakilkan kepada orang lain kepada kiai biasanya begitu untuk menikahkan putrinya dengan seorang pria apakah sang wali sang bapak tadi boleh menghadiri majlis tersebut lalu menyaksikannya jawabnya adalah boleh menyaksikan dan boleh menghadiri yang enggak boleh dia menjadi saksi khusus kalau menyaksikan lihat boleh dan ini termasuk fikih salah faham Biasanya Anda atau setiap kampung, setiap si beberapa kampung, bahkan di Cirebon kita juga pernah menemukan. Setelah walinya mewakilkan langsung suruh pergi, pergi, pergi, pergi, nggak usah pergi, duduk saja di sini. Yang nggak boleh wali itu jadi saksi, misalnya begini, Anda seorang bapak menikahkan putri Anda, lalu Anda wakilkan kepada saya untuk menikahkan, dan di sini nggak ada orang lain kecuali Anda dan satu orang. Berarti saksikan harus dua, saksinya anda dan tetangga anda satu maka itu nggak sah karena apa anda wayang wali tadi menjadi saksi lah itulah yang maksudnya seorang wali nggak boleh menjadi saksi kayak begitu tapi kalau masih ada yang lainnya ya boleh yang penting wali tidak sebagai saksi tapi menyaksikan melihat menyaksikan itu boleh ini sering kita melihat suruh pergi pergi pergi kenapa suruh pergi ini kesalahan membaca teks kitab yang namanya kitab Kifayatul Akhyar. Itu ada teks itu agar tidak yang menyaksikan itu bukan tidak melihat. Kalau melihat sih boleh. Hadir bahkan kadang-kadang sebelum diusir tak pegang. Di sini saja, Pak ya. Ah, gitu. Ah. yang lain mana? Di sini saja sudah. Temani saya. Tidak telah disuruh pergi sama orang nantinya. Boleh ya, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh menjadi saksi syahiden itu dua saksi tadi. Tapi kalau menyaksikan boleh. Melihat anaknya menikah nggak boleh. Ngenes lah dia nanti. Boleh, nggak apa-apa. Wallahu alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, selama ini sering kita dengar kata-kata hidup berkah, rizki berkah, ilmu berkah. Yang saya mau tanyakan, apa makna atau definisi dari berkah? Sederhana, berkah itu ziyadah fil khair. Tambahan kebaikan yang sifatnya maknawiyah. Tidak bisa dilihat oleh mata. Keberkahan dari Allah. Berkah itu adalah begini gambarannya. Ada orang punya gaji satu juta, ada orang punya gaji satu juta. Istri satu, anak dua, sama-sama anaknya dua. Istrinya satu-satu, anaknya dua-dua sekolahnya sama tapi yang satu tuh nyungsep terus padahal gajinya sama kerjanya bareng lagi belanjanya juga sama bahkan kalau dilihat makannya juga sama bayar sekolahnya juga sama tapi yang satu gak cukup terus berarti tidak berkah dia itu tapi yang satu masya Allah sama bahkan bisa nabung dan sebagainya bisa sedekah lagi lah berkah itu kayak begitu. Nilainya itu adalah sama, secara tohir sama, tapi telah Allah jadikan berkah sehingga apa? Nah itulah unik. Keberkahan itu unik. Menjadi cukup. Dan kalau sudah berkah itu menjadi cukup itu menjadikan semua berkah sehingga anaknya pun juga nggak senang macam-macam. Yang sebelah itu masya Allah sudah minta HP, sudah itu dihilangin lagi HP-nya. Nah, bagaimana anda tambah nyungsep? Pulsanya tambah gede lah, ini tambah ada berkah. Maksiat terus, wah tambah ada karu-karuan. Nah itu berkah seperti itu. Berkah itu adalah nilai yang sifatnya maknawi yang Allah berikan karena kebaikan dohir dulu. Allah memberikan sesuatu rezeki dijadikan rizki berkah. Istri penuh berkah, masya Allah bikin seneng dong. Mungkin cantiknya pas-pasan, tapi ternyata ada aja bikin tentrem. Suami juga begitu. Dan itulah berkah, rumah tangga berkah. Kalau dilihat bukan nggak ada mobil, Bahkan mungkin gaji suaminya juga pas-pasan, tapi kenapa suasana dalam rumah itu penuh dengan riang gembira? Gak pernah ada percekcokan, tidak ada perselisihan, lihat. Bisa keluar bareng, ngaji bareng, ini bareng, tapi sebelahnya itu mobilnya 6. Sehari 6 kali berantem juga. Nah, ini model apa itu? Gak berah, ini berkah ya itu. Berkah itu adalah ziyadah fil khair. Jadi kebaikan yang Allah berikan kebaikan maknawi setelah kebaikan dohir tadi. Dohirnya Allah berikan, kemudian setelah itu sesuatu menjadi berkah. Duit berkah, harta berkah, orang berkah. Itu keberkahan. Itu ada ziyadah fil khair, tambahan kebaikan yang sifatnya maknawi, tidak bisa dilihat oleh mata, cuman pada akhirnya orang bisa merasakan, oh itu berkah. Seperti itu, wallahu alam bisawab. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon maaf saya bertanya di luar materi yang ingin saya tanyakan pengertian dari surat Al-Hujurat ayat 2 yang mengatakan bahwa janganlah kalian bersuara lebih keras dari suara sebentar, Nabi. Sebentar, gimana? Ya walad fian. Ulang diulang lagi. Wahai orang-orang yang beriman. Nggak, jangan... ayatnya saja sudah. Ayatnya saja. Ayat berapa? Ayat ayat 2 surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Fawqa sautin nabi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada zaman Nabi SAW dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi. Adabnya kita waktu Nabi ada, para sahabat Nabi ada suatu ketika mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Dilarang, jangan angkat suaramu di atas angkat Nabi. Jadi makna mengangkat suara di atas suara Nabi itu ada dua makna. Secara dohir hakikatnya suara. Nabi bersuara, jangan meninggi suara Nabi Ini yang pertama, makna yang pertama. Sehingga suatu ketika ada seorang batu yang mengatakan, "Ya Muhammad." Suaranya tinggi. Nabi sayang, Nabi mengangkat lebih tinggi. Mengangkat Nabi, "Iya, ada apa?" Lebih tinggi lagi Nabi supaya suara orang itu tidak mendahului, tidak mengungguli suara baginda Nabi saw, Itu adab. Nah, ini Kemudian makna lagi yang kedua adalah tidak boleh kita mendahulukan suara itu kalau mengeraskan agar dengar. Maksudnya apa? Kita mengalahkan petuah Nabi dari kita mendahulukan petuah kita, omongan kita daripada omongan Nabi. Itu makna yang kedua. Nah, jadi kan jangan sampai sudah Nabi ngomong begitu masih kita lawan dengan omongan kita. Berarti kita mendahului omongan Nabi. Telah mengunggulkan suara kita daripada suara na, Nabi. Baik, makna yang pertama tidak mengangkat suara. Sehingga para kekasih-kekasih Allah biarpun ini masalah adaban di saat beradab tata kerama jadi kalau membaca hadis Nabi diangkat suaranya tapi ini adab padahal itu hanya terjadi pada zaman Nabi itu hanya adab saja dilakukan sebagian orang kalau mengatakan Rasulullah SAW innamal a'malu bin niat ditinggikan baru nanti penjelasannya direndahkan ini termasuk adab yang dilakukan sebagian orang di akhir zaman ini bukan di akhir zaman orang dulu banyak seperti itu Cuma makna yang sesungguhnya adalah terjadi pada zaman Nabi jangan sampai ada orang mengangkat suara di atas suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat lanjutannya tadi? Waswakum fokusatin Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Nah, sama. Kalau ngomong jangan ngomong sama orang lain, ada adab deh. Kalau sama orang, hei, enak. Kalau sama Nabi harus ada adab, sopan, tata krama, dan juga itu berlaku bukan saja kepada Nabi, akan tapi kepada pewaris para Nabi pun harus demikian. Kita punya adab kepada Nabi, adab kepada pewaris Nabi, para ulama, al ulama warthatul anbiya, wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syariat ajaran Islam yang hakiki rahmatul alamin itu yang bagaimana? Baik, cukup itu. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi tadi? Ya. Assalamualaikum ah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Syariat Islam semua yang syariat Islam yang hakiki. Kalau syariat bukan. Syariat Islam yang hakiki yang rahmatan alamin itu yang bagaimana? Jelas pertanyaannya? Jawabannya adalah syariat Islam itulah rahmatan lil alamin. Lalu yang bagaimana? Ya syariat Islam itu. Asalkan tidak rahmatan lil alamin pasti bukan syariat Islam, itu palsu itu. Bagaimana rahmatan lil alamin? Anda bisa merasakan, Anda lihat dari kiri kanan Anda. Bagaimana rahmatnya Islam terhadap seorang istri? Suami wajib berikan nafkah. Melindungi. Mau pergi harus ngantar. Nemeni semuanya. Masya Allah. Di sisi lain bagaimana? Rahmatan alamin. Kalau seorang ibu punya anak, anak harus berbakti pada ibunya. Terus apa lagi? Kalau punya tetangga harus hormati tetangga. Apa lagi? Ada tamu kalau beriman kepada Allah fal yukrim tamukan tamunya. Apa lagi? Kalau ada orang meninggal hendaknya kita ikut bela sungkawa datang kepadanya. Apa lagi? Nah itu rahmat alamin begini. Cuman yang jadi masalah manusianya tidak menjalankan makanya tidak rahmat lagi. Jadi Islam itu rahmatil alamin, semuanya rahmat. Rahmatan lil amin semua. Bahkan di dalam peperangan pun rahmat Islam itu. Bagaimana? Islam mengajari perang indah. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh kaum wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Dan Islam di dalam berperang pun ternyata itu bukan memulai akan tapi karena agama dinodai baru bergerak. Nah ini rahmatan. Kenapa? agar kejahatan tidak terus merebah kemana-mana itu makna kalau anda tahu Islam ya Islam itu rahmatan semuanya rahmatan yang alamin sampai dalam urusan menyembelih pun lihat nggak boleh disiksa lihat anda pernah mungkin lihat di YouTube atau apa itu membunuh binatang dicaci di apa di, disiksa menjerit enggak arih dabihadaka Nabi menganjurkan tajamkan pisaumu agar matinya cepat jangan disiksa seperti itu arih dabihadaka sampai urusan sembelihan Rahmatan lil alamin, larangan berbuat zalim. Sampai suatu ketika Nabi menyebutkan ada seorang wanita, udzibatil mar'atu fi hirratin. Seorang wanita dihukum karena seekor kucing yang disekap, tidak dibiarkan cari makan sendiri, disekap tidak dikasih makan lalu mati gara-gara seekor kucing. Kisah-kisah lah kalau Anda kembali kepada syariat Nabi semuanya adalah indah. Maka kalau ada yang tidak indah pasti bukan syariat Nabi Muhammad. Tetang, misalnya apa? Tetangganya nempeleng istrinya. Nabi ngajari nempeleng atau tidak? Ada seorang istri beri tolak pinggang depan suami, bang. bukan rahmatan lil alamin. Ini tidak boleh begitu. Hah? Apalagi indah. Jadi Islam itu semua keindahan. Indah Islam itu. Bahkan Nabi diutus rahmatan lil alamin. Itu saja insya Allah. Jadi bingung kalau ditanya oh, semua Islam rahmatul alamin. Cuman di sana ada penjahat-penjahat yang nyelundup dalam Islam mengatasnamakan Islam sehingga Islam menjadi seolah-olah tidak ramah. Ada ngebom yang dibom orang Islam juga. nggak ada. Dalam perang pun ada aturannya bagaimana ngebom di komunitas kaum muslimin. Bahkan ngebom di komunitas kaum kafir pun ada. Tidak semuanya dibenarkan. Kalau dalam keadaan aman nggak boleh, tapi dalam keadaan peperangan memang perang. Indah Islam itu, semuanya indah. Dalam urusan suami istri ada pembagian-pembagian hak dan kewajiban yang luar biasa indah. Sampai diatur urusan waris agar tidak rebutan. Dan seterusnya dan seterusnya semua adalah keindahan kalau orang paham tentang Islam dan Islam semuanya adalah indah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Afan Boya dikarenakan masih ada waktu, kami akan kembali membacakan pertanyaan dari sosial media. Itu yang tanya dari Nur dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, temanku suami istri. Nah, suaminya menikah lagi. Dan ketika ada pertengkaran, dia menjatuhkan talak tiga pada istri yang kedua. Yang mau saya tanyakan, apakah dengan jatuhnya talak tiga ini suaminya bisa kembali lagi dengan istri yang kedua? Sedangkan kalau talak tiga, masing-masing harus menikah dulu dengan orang lain Apakah sang suami juga harus menikah lagi? Terima kasih atas penjelasannya. Kita tidak membahas tentang kawin yang keduanya, kita membahas tentang perceraiannya. Nah, bagaimana hukum tolak tiga yang dijatuhkan spontan dalam waktu yang sama? Seorang laki-laki mencerai istrinya tolak tiga. Misalnya seorang laki-laki berbicara kepada istrinya, kamu aku cerai dengan cerai tiga Menurut jumhur ulama empat madhab tidak ada beda dalam hal ini maka tolak tiga yang dijatuhkan dalam waktu yang bersamaan dalam satu waktu di satu tempat maka jatuh tiga ada orang akhir zaman hidup di abad ke-6 ke-7 mengatakan tidak itu urusan dia tapi kita kembali kepada ijtihadnya para ulama empat madhab diambil dari hadis-hadis Nabi SAW bahwasanya tolak cerai tiga yang diucapkan sekaligus maka jatuh tiga syaratnya adalah kalimatnya soreh benar-benar seorang laki-laki mengatakan engkau aku cerai tapi kalau engkau aku pulangkan tiga kali enggak belum tentu lihat niatnya aku cerai tiga maka jangan main-main cerai hei hamba Allah cerai itu adalah guyonnya jadi main-mainnya jadi benernya juga jadi ada lagi menyanjung istrinya oh kayak gaya-gaya main film Tak Tatonya apa? Ngomong kepada istrinya, engkau aku cerai. Jatuh cerai. jatuh cerai, jangan main-main perceraian. Dan laki-laki yang gampang mencerai itu apalagi di saat mengingatkan istrinya atau meluruskan istrinya dengan cerai itu adalah laki-laki rendah. mengundukkan istri aja pakai ancaman cerai. Mana kalimat lembutmu wahai para suami? Cerai itu adalah untuk terakhir di saat permasalahan nggak bisa diselesaikan baru dicerai. Dikit-dikit cerai kok jadi perempuan. Yang sering minta cerai itu kan perempuan. Laki-laki kok jadi perempuan. Perempuan itu dikit-dikit punya masalah, cerai saja saya. Cuman saya paham itu kan bahasa perempuan. Laki-laki harus ngerti kalau ada perempuan istrimu tiba-tiba ngomong cerai saya, itu lafadznya cerai tapi artinya bukan. Artinya apa? Maksudnya begini, Bang, yuk buat buat perubahan dong, masa gini terus gitu. Bukan berarti cerai beneran itu. Nyesel itu oleh cerai dan alhamdulillah maha kasih Allah hak cerai itu diberikan oleh Allah kepada kaum pria kalau pada kaum wanita habis pernikahan itu jujur itu betul nah ini baik jadi wanita kadang lembut maka di saat punya beban sedikit ingin cepat lepas padahal di saat lepas bukan berarti di luar sana lebih enak seperti orang di padang mahsyar orang di padang mahsyar tuh kayak perempuan di saat mendapatkan musibah lalu minta cerai jadi badang mahsyar nanti orang-orang pada ya Allah badang mahsyar capek. Ya Allah keluarkan saya dari badang mahsyar biarpun masuk neraka jahanam. Wah. Enggak ngerti neraka lebih panas lagi. Di saat ribut dengan padahal sudah enak sama suaminya lima tahun, gara-gara sehari ribut saja cerai saja saya. Hah, setelah dicerai nyungsep betul nanti pada akhirnya. Lebih pedih lagi. Alhamdulillah tidak diberikan kepada kaum wanita diberikan pada kaum pria cuman kaum pria kalau ada istri tiba-tiba minta cerai harus paham itu kalimatnya cerai maknanya beda maksudnya abang cobalah sering senyum gitu masa cemberut terus makanya minta cerai padahal enggak kalau dirubah senyum langsung enggak jadi itu adalah kelembutan seorang wanita di saat menerima beban sedikit lalu merasa berat lalu tiba-tiba minta cerai baik kemudian lagi saya sampaikan masalah perceraian di antara wanita yang mudah minta cerai adalah di saat diberi kekuatan dia punya uang, punya ini, cerai saja, saya bisa kok. Wah ini bahaya. Hati-hati, kalau Allah memberikan kepadamu, wahai wanita, kelebihan, jadikan itu adalah untuk indah mesra dengan keluarga. Bantu suami, memuliakan suami, memuliakan anak. Cuman kadang-kadang kalau sudah punya karir, punya pekerjaan, ini paling gampang. Bisa ngajukan ke mahkamah, cepat. Tapi setelah itu menjanda bingung nanti. Mana hidup tidak ada masalah? Semua hidup punya masalah, keluarga Nabi pun ada masalah dengan Siti Aisyah Cuman kalau orang cerdas di dalam memanage sebuah permasalahan, lihat habis ribut kayak pengantin baru lagi. Seperti itu karena indah. Ribut sampai pisah. Baik, kemudian saya lanjutkan. Maka dari itu, hai para suami, jangan senjatamu dikit-dikit main cerai. Kalimat cerai tidak boleh mudah diucapkan. Kemudian jika seorang tiba-tiba ternyata sudah mencerai tiga, jatuh tiga. Lalu bagaimana setelah mencerai tiga, bolehkah dia kembali kepada istri yang sudah dicerai? Jawabnya adalah tidak boleh, kecuali sang istri itu menikah lagi dengan orang lain. Dengan orang lain, setelah selesai iddah dengan suami yang pertama tadi, istri menikah dengan orang lain, kemudian ke orang lain tersebut, kok sudah nggak mau mencerai, setelah masa iddah baru boleh kembali. Selagi istri belum menikah dengan orang lain nggak boleh. Yang harus menikah hanya perempuan bukan suaminya. Oh, su tadi kan istri dua saja mencerai apalagi nikah lagi ini salah paham. Kalau suaminya enggak, enggak harus menikah lagi. Seneng dong nanti sih, dong. Cerai aja nanti habis itu saya nikah lagi kan. kan? yang harus menikah lagi, menikah dengan laki-laki lain adalah sang istri saja. Adapun suami hendaknya waspada jangan main cerai. Ketahuilah para suami hati-hati. Sejatamu adalah kelembutan seharusnya. Wanita itu lembut, dikasarin patah kata Nabi. Dibiarin juga bengkok semakin parah. Ada seninya. Dengan wanita itu seni dan semuanya seni dengan <laughs> wanita itu. Kalau tidak punya seni dalam menaklukkan perempuan ya repot nanti. dikit cerai. Diancam lagi. Awas ya. Waduh, ah, apa itu? Oh, berantem lagi dengan tempeleng. tempeleng istri. Ya pergi ke Israel sana kalau mau berantem. Istri diajak berantem, model apa? Kelihatannya keker perang sama istrinya. Malulah, berjenggot tebel begitu, keker, badannya berisi, berantem sama istri. Ada nggak enak nafasnya itu? Yang lembut ya dengan istri, istri itu kelembut, lembut. Nabi suruh meninggal wasiat sama malaikat aimankum wanita, wanita, wanita. Perhatikan dia. Dia melahirkan anak-anakmu lima, jangan kau bentak-bentak terus. Dan wahai para istri jangan bangga dulu ya, awas ya. Kadang-kadang gitu senang wah ini senjata, ini suami saya tak habisin nanti. Istri patuh pada suami itu surga. Jangan ngangkat suara, jangan tolak pinggang, jangan cemberutan, jangan ogah-ogahan kalau diajak. Awas. Imbang sudah ya. Selesai satu-satu sudah. Hidup itu indah, jangan pakai masalah deh ya, jangan berserahan. Baik, selesai insya Allah. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita semuanya. Indah, indah, indah yang punya masalah segera diselesaikan yang terlanjur mengambil langkah sudah cerai ayo menikah segera tapi ingat awas pada jangan gampang kita main cerai cerai dan cerai karena cerai adalah sesuatu yang tidak enak bedih, ada anak kadang-kadang di bawahnya sehingga terjadi anak kadang permusuhan gara-gara sebuah perceraian semoga Allah mengampuni semuanya wallahu alam bisawab cukup ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la wa wansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusal alaina innaka ala kulli syai'in Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah ya Allah yang maha tahu tentang keadaan kami ya Allah ya Allah jadikan ya Allah harapan kami adalah selalu kepadamu ya Allah dan sadarkan kami di saat kami berharap kepada manusia ingatkan kami bahwa yang memberi adalah engkau ya Allah sehingga iman kami tetap terjaga ya Allah jika kami sakit ya Allah di saat kami pergi ke dokter di saat kami kekurangan lalu kami berusaha jaga hati kami agar tetap berkeyakinan bahwasanya engkau lah yang menyembuhkan secara sesungguhnya dan engkau lah yang memberi secara sesungguhnya Kami mohon wahidat yang maha kuasa Berikan kepada kami kecukupan lahir batin kami Yang sempit rizki lapangkan rizki kami Dengan rizki yang halal penuh berkah yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah Dengan anak yang soleh solehah Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Dan jadikan ya Allah rumah tangga kami rumah tangga ahli surga ya Allah rumah tangga yang penuh kasih sayang dan cinta dan penuh pengabdian dan pengorbanan ya Allah Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon siapapun yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Berikan kepada mereka semua keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang berjuang bersama kami lalu mereka tidak ikhlas ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan dan kami mohon ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami Sungguh kau maha tahu dan maha kuasa Gerakkan hati hamba-hambamu Untuk bisa berjuang bersama kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah, jadikan kami hamba yang bisa berjuang dengan pikiran kami, dengan tenaga kami, dengan harta kami, dengan ilmu kami, Ya Allah. Dengan panjatan doa kami, Ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, Ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, Ya Allah. Jadikan kami para suami ya Allah semakin hari semakin penuh kasih kepada istri dan jadikan para istri ini semakin hari semakin penuh kasih kepada suami sehingga tidak akan terjadi ketoliman dalam rumah tangga mereka ya Allah. Ya Allah yang sering berurusan dengan yang haram hentikan dekat ini juga ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jauhkan kami dari keharaman. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami ahli istiqomah di majlis ini. Dan kami mohon yang ada di sana. Di luar sana yang mendengar suara ini. Allah berikan kepada mereka segala kebaikan. Ampuni dosa-dosa kami. Jauhkan kami semua dari segala kehinaan. Ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari berjudi, Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami. Ada hambamu yang sering meninggalkan salat, Kami mohon ampuni mereka ya Allah Jangan sampai kau matikan mereka sebelum kau ampuni ya Allah Yang sering meninggalkan salat ya Allah ampuni dan rindukan kepada salat ya Allah Jangan biarkan mereka terbiasa meninggalkan salat ya Allah Engkau yang menguasai mereka ya Allah Engkau yang memiliki mereka ya Allah Sungguh kami tidak rela jika ada orang yang ada di kiri kanan masjid ini yang mendengar suara ini Lalu mereka tidak sholat Satu sholat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami tidak rela jika mereka masuk neraka. Ampuni mereka dan jadikan ahli sholat Jauhkan kami dari sebab-sebab zina. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami, anak keturunan kami, keluarga kami dari zina, Ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini, Ya Allah. Ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon ya Allah pandang mereka dengan kasih sayangmu ampuni ya Allah. Bencikan kepada zina agar tidak terjerumus lagi dalam kebusukan zina. Ampuni mereka. Berikan kesadaran kalau zina itu busuk. Ya Allah buka pintu halal untuk mereka. Ampuni ya Allah. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum lagi ya Allah. Bencikan pada zina ya Allah. Tutup Ya Allah. Ya Allah. dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing orang berzina ya Allah jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah dan kami mohon ampuni kami semua panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon jauhkan kami dari benci dengki dan dendam maka kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat jahat menyakiti kami zalim aniaya kepada kami kami mohon ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ampuni mereka jangan hukum mereka ya Allah kami telah memaafkan ampuni mereka ya Allah dan kami mohon ya Allah ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah Husnul khatimah ya Allah Mati dalam keadaan iman ya Allah Iman, iman, iman dan kami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 Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.